بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Azakumullah Ketentuan yang kedua Terkait dengan istiqamah Sahabat ala sunnah Yang disebutkan dalam ayat Surat Hud 121 ialah firman Allah Subhanahu wa taala wala tabghaw dan janganlah engkau tuhyan melampaui batas kata-kata wala tabghaw dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi kata beliau wala tabghaw لا بغلو في الدين ولا في غيره ولا في ظلم ففيه محاربة كل صنوف الطغيان من الظلم والتعدي Kalian jangan melampaui batas. Ini ketentuan berikutnya dari as-sabat al-sunnah istiqamah di atas sunnah. Tidak boleh tughyan. Atuyan kata beliau mujawazatul had melampaui batas. Maknanya tidak hulu dalam beragama. Tidak pula hulu dalam perkara-perkara selain agama. Hulu itu melampaui batas. Juga tidak zalim. Semena-mena melampaui batas kepada orang lain. Maka di situ ada ketentuan muharabah memerangi semua bentuk-bentuk tindakan melampaui batas kezaliman, semena-mena atau melampaui batas agama namanya hulu. Ringkasnya para fikum beliau menyebutkan bahwasanya makna hulu ada eh, makna tuhian dua. Mujawazatul hadi fid din wa mujawazatul haddi fil akharin melampaui batas dalam beragama atau melampaui batas dalam menyikapi orang lain dalam bermuamalah sama orang lain. Maka ketentuan istiqomah ialah pada istiqomah tidak boleh ada hulu. Yang namanya hulu imma ifrat imma tafrid. Melampaui batas dalam artian ifrat ziyadah melebihi apa yang disyaratkan dalam Islam. Tafrid itu kurang daripadanya. Semuanya masuk dalam kategori hulu, dalam kategori atubian. Seseorang itu dikatakan mustaqim, istiqomah di atas agamanya, di atas sunnah, sabat di atas sunnah. Ketika dia dalam berislam, dalam beragama, betul-betul sesuai dengan bimbingan batasan syariat. Wasatun. Tidak melampaui batas, tidak kurang daripadanya. Ini berlaku untuk semua perkara jin Dalam perkara akidah, pertengahan, batas-batas akidah Islam. Jangan memiliki akidah yang ekstrim yang melampaui batas yang hulu. Jangan pula akidahnya kurang dari batas syariat yang ada. Ada hulu wahada ada juga terkait dengan bab-bab yang lain dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara akhlak, ada muamalah, semuanya. Tidak boleh ada yang namanya hulu. Ketika dia beragama melampaui batas, itu bukan namanya istiqamah, namanya tugian. Ketika dia beragama kurang dari batas-batas agama, dikatakan tugian, bukan namanya istiqamah. Ini yang pertama. Yang kedua kezaliman. Tuhian dengan makna at-ta'ati ala nas. Dalam istiqomah tidak boleh ada tindakan kezaliman. Menumpahkan darah orang, mengambil hartanya orang, menjatuhkan kehormatan orang dengan tanpa hak. Barakallah. itu. Ala ini ketetapan yang berikutnya terkait dengan istiqamah. Wala tabghaw. Jangan melampaui batas. Ketentuan yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Beliau mengutip ayat yang lain yang disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab kalian nanti akan disentuh api neraka. Dan kalian tidak akan mendapati wali-wali dari selain Allah. Kemudian kamu tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Syahidnya pada kata-kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab akan disentuh api neraka, diancam dengan neraka. Ini yang berikutnya. Di antara ketentuan istiqamah, di antara konsekuensi istiqamah ialah ada murukun ilah zalamah. Tidak boleh ada kecondongan kepada orang-orang zalim. Disebutkan sama Syekh, al-zalamah, orang-orang yang walim dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama ialah alladzina yadhlimuna an-nasa fi dimaihim wa amwalihim wa aradihim. Orang-orang atau pihak-pihak yang membolimi orang lain pada darahnya, pada hartanya, pada kehormatannya. Yang menumpahkan darah orang lain tanpa hak, zalim. Yang mengambil harta orang tanpa hak, zalim. Yang menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa hak, zalim ada kata-kata hak. Kalau pihakin itu mustaqim, bukan zalim. Ini zalim. Jangan condong kepada orang-orang zalim yang seperti ini. Mana yang kedua ialah alladzina di an-nasa fi dinihim bil bid'ah wa dhalalat ayat bahfi al-khatirah tentang Islam wa masyakala dzalik. Yang kedua, orang-orang yang membolimi kaum muslimin pada agama mereka membolimi umat Islam pada agama mereka dengan berbagai macam kebid'ahan, dengan berbagai macam kesesatan, dengan menebarkan slogan-slogan yang membahayakan melawan Islam. Ini zalim yang kedua. Zalim di sini mengandung makna kafir, musyrik, mubtil, ahlul batil. Maka jangan condong kepada orang-orang kafir, jangan condong kepada kaum musyrikin, jangan condong kepada ahlul batil. Mereka membolehi agama kaum muslimin. Sebab akan disentuh api neraka. Dua-duanya masuk, kata beliau. Ini konsekuensi ketentuan istiqomah. Orang itu dikatakan istiqomah ketika kecondongannya kepada sunnah dan ahlu sunnah. Kecintaannya kepada sunnah dan ahlu sunnah sedikit pun tidak punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Baik zalim yang fasik atau zalim yang mubtadi yang yang, yang menyimpang. Katanya para ulama, ancamannya neraka. Baru condong arbun al-muyulah. Baru ada kecondongan hati kepada orang zalim diancam dengan neraka. Bagaimana kiranya dengan yang memuji, yang menyanjung-nyanjung, yang menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, yang majelis dengan mereka, yang belajar kepada mereka, yang tahun bersama dengan mereka, yang tengah-tengah mereka, maka tentunya lebih keras lagi ancaman. Khulafahnya, konsekuensi istiqomah itu adalah harus ada sikap baroah. Sikap berlepas diri dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin, dari ashabul ahwa'i wal bidah, dari orang-orang yang zalim. Barok lepas dari mereka, jangan condong ila akhir. Anda mustaqim. Itu konsekuensi dan ketetapan istiqamah. Saya mustaqim, saya istiqomah, insya allah istiqomah, istiqomah, istiqomah. Tapi tahun dakwahnya dengan hizbiyin. Ini slogan kosong. Ente bukan mustaqim. Kita menuju kepada pintu-pintu penyimpangan. Saya istiqomah, insya Allah saya istiqomah. Tapi memuji-muji, menyanjung-nyanjung gerakan-gerakan hizbiyin. Menyanjung aksi-aksinya sabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, anda bukan Mustafin. Orang yang istiqomah tidak boleh ada kecondongan kepada ahlul batil. Wala terkanu ila ladina walamu. Satamassakumun nar. al musta'an. Ini ketentuan-ketentuannya ada ya, ketetapan dan ada konsekuensi para barakallahu. Maka dia istiqomah eh, tegar, tegar tabah di atas Alkitab Sunnah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dan tidak ada kecondongan kepada ashabul ahwa'i wal bidah tidak ada tubian melampaui ibadah dalam beragama. Itulah orang yang istiqomah. Yang seperti inilah yang harus diwujudkan, dipertahankan terutama pada ayam sabar pada hari-hari as sabar di mana kita tuntut untuk lebih bersabar, lebih sabar, lebih istiqomah di atas. Sehingga tidak mudah. Tidak mudah untuk sabar, untuk istiqomah. Sebab banyak konsekuensi, banyak ketentuan, banyak ketetapan. Sudah ketemu, sudah tahu jalur istiqomah, diminta sabar, diminta tabah, diminta istiqomah di atas keistiqomahan tadi sampai kapan? Ilal mamat sampai kita mati. Maka ikhwan mullah tentu perlu disampaikan di sini ikhwan mullah bagaimana kita bisa sabat ala sunnah tegar tabah istiqomah dalam berpegang teguh dengan sunnah karena waktu yang memungkinkan saya bawakan global saja cara pertama para fikum ialah dengan cara at-tafaqquh fiddin. Mengkaji, memahami bimbingan agama ini. Harus mengilmui agama ini. Ini rukun. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan istiqomah di atas sunnah kalau nggak ngerti sunnah? Bagaimana mungkin orang itu dikatakan istiqomah di atas dinul Islam, agama Islam, tapi nggak paham, nggak mengerti apa itu Islam? Maka kunci yang pertama, cara yang pertama harus punya semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu agama Allah, untuk belajar agama, mempelajari syariat, semua agama eh, agama Islam yang ada ini. Ini kuncinya. Di samping dia akan tahu mana hak mana yang batil, dia akan eh, dengan itu dia akan tahu keistiqomahan tadi. Dia juga bisa menggapai kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agamanya. Kebaikan itu umum di sini, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhiratnya Allah akan berikan kepada dia ketika dia paham agamanya. Maka ciri khasnya ahlu sunnah, ciri khasnya orang yang istiqamah di atas sunnah ialah al-hirsu wal istihad ala talabil ilmi semangat sungguh-sungguh belajar. Terutama di masa-masa fitnah, di era-era fitnah, di ayamu sober, semakin besar fitnahnya, semakin deras fitnahnya, semakin semangat belajar. Karena itu merupakan kunci keselamatan, itu merupakan kunci kehidupan. Dengan ilmu din, dia akan mampu untuk itu. Yang kedua, yang kedua ialah al-iltifafu haul al-anasir al atau al-muthbitah berupaya untuk selalu mengelilingi iltifaf mengelilingi berada di sekitar unsur-unsur yang meneguhkan kita poinnya banyak, maka dibikin kata-kata al-anasir, unsur-unsur yang meneguhkan, yang membuat kita tegar, sahabat di atas sunnah. Wa minal al-anasir Di antara unsur-unsur yang meneguhkan kita di atas sunnah ialah ialah para ulama al-kibar para ulama, ulama kita yang kibar di sepanjang zaman, sepanjang masa. Sosok-sosok profil-profil ulama-ulama kita, ulama-ulama kibar kita yang mereka disifati sebagai kaumun suatu kaum mafatihul khair sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan maghaliqul syarr yang menutup pintu-pintu kejelekan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al barakatu ma'akafiru. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Dengan kita selalu di sekitar mereka. Selalu dengan bimbingan mereka. Arahan-arahan mereka. Mengambil ilmu mereka. Mengkaji ilmu mereka. Bersama dengan mereka selalu. Menziarahi mereka. Datang kepada mereka Al-barakah ma'atadil. Akan barakah barakah. Dan itu yang dilakukan oleh salafun salih. Rahimahumullahu ta'ala. Ketika menghadapi ujian-ujian fitnah. Di masanya. Datang kepada tokoh-tokoh ulama-ulama yang sabidin, yang rasikhin, yang tegar, yang tabah di atas sunnah datang ke sana, menziarahi mereka, meminta ujangan dari mereka, menas, e, men, nasihat dari mereka, mendengarkan ceramah mereka, darus mereka, di mereka akan menguatkan jiwa, menegarkan hati. Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Al-Wabilus Sayyib kebiasaan beliau dan e, ulama-ulama uh, di zamannya terkait dengan masalah ini. Belum mengisahkan ketika beliau sudah mengalami rasa takut, cemas yang tinggi, sudah mulai banyak suubon suubon, sudah mulai sumpak sumpak, sudah mulai gimana bahasa Iwan, Sumpak itu sudah mulai gundah gulana, risau, galau. Sumpak itu bahasa Jawa Timur ya, sumpak belum menjelaskan kalau kami mengalami kondisi yang semacam ini, kami selalu menziarahi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kunna idza ishtadda bin al-khawf wa sa'at bin al-dhunun atainahu. Dulu kami kalau sudah rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas semakin menjadi-jadi. Prasangka-prasangka sudah mulai buruk, Hati sudah mulai galau. Yang namanya ujian hidup, ujian dakwah dan segala macamnya. Ataina kami mendatangi beliau Syekhul Islam rahimahullah taala. Kami datang kepada beliau dengan kita semata-mata melihat beliau, mendengarkan kalamnya beliau, ujangan-ujangan beliau, nasihat-nasihatnya beliau. Bisa plong berubah. Yang tadinya cemas-cemas, takut-takut, berani lagi. Yang tadinya sudah seubon, seubon, husnubon lagi. Yang tadinya sudah mulai eh, lemes-lemes, uh, loyo-loyo, semangat kembali. Yang tadinya dadanya sempit, risau, galau, plong lagi. Dan itu merupakan sunatullah pada hamba-hambanya Allah jadikan para sebagian hamba-hambanya ini mafatih halil khair halil syar kunci-kunci yang membuka kebaikan dan yang menutup perkara-perkara kejelekan. Rija, tokoh-tokoh ulama-ulama kita warahmatullahi wabarakatuh, yang Allah e, berikan keutamaan kepada mereka memiliki sifat yang semacam ini. Kepada mereka lah kita merujuk, kepada mereka lah kita e, mencari bimbingan, kepada mereka lah kita datang, kita ziarah di sekitar mereka lah kita berada merupakan unsur unsur yang sangat meneguhkan jiwa. Barakulahikum. Itu kalangan ulama, juga di kalangan para uh, di bawahnya para ulama, para doa, para tulabul ilm. Di tengah-tengah mereka di di antara mereka juga ada yang demikian punya sosok-sosok profil-profil para dai-dai, para tulabul ilm, para asatidah yang dikenal rasikhin fil ilm, sabitin, tokoh keilmuannya tegar dalam menghadapi berbagai macam fitnah, ujian, cobaan dan segala macamnya kepada mereka lah kita ziarah, kita datang. Sudah mulai gelisah, sudah mulai risau, sudah mulai galau, sudah mulai bingung menghadapi berbagai macam eh, fitnah, persoalan dan yang lain-lainnya. Datang ke mereka. Minta ujangan mereka, dengarkan tausiah mereka, taujihat mereka, irsyadat mereka. Akan plong. Barakallahu Datang para masyaih dari jauh sana, kita datangi majelisnya mereka. Wah, berangkat umroh, ziarah ke tempatnya mereka. Itu akan membuat jiwa akan semakin kokoh, semakin kuat. Wa minal anasir dan termasuk unsur-unsur yang mengokohkan barakallahu fikum ialah al-bi'ah as-salihah. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang salihah. Ini sangat-sangat penting. Dikarenakan lingkungan ini betul-betul akan mempengaruhi keadaan kita di sekitar kita ini. Kalau hidupnya di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kesyirikan, kekufuran, penyimpangan bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, lebih gampang terpelanting daripada tegar. Sebab yang antum lihat sehari-harinya itu bukan perkara-perkara yang mengokohkan, tapi melemahkan. Maka albiah as lingkungan yang baik itu sangat-sangat membantu masing-masing kita untuk bisa tegar muamalahnya dengan yang salihin, yang bertakwa kepada Allah, lingkungannya saleh, masya Allah. Itu pentingnya menyatu, ngumpul di sebuah lingkungan yang salihah barakallahu fikum yang di sana ada ilmu, di sana ada ahlul ilmi, di sana ada tulabul ilmi, di sana ada orang yang salihin yang bertakwa kepada Allah azza Ini bisa kamu ambil faedah semacam ini dari kisah pembunuh 100 nyawa. Ketika dia mau bertaubat, datang para sang alim diminta untuk meninggalkan tempat domisili dia meninggalkan komunitas dia yang fasik yang suka membunuh, yang suka ini diminta pindah ke sebuah tempat di sana ada kaumun salihun Allah kaum yang saleh yang ibadah kepada Allah pindah tempat namanya bi'ah ada muhimun jiddan maka upaya-upaya untuk uh, membuat lingkungan lingkungan komunitas yang soleh dan solehah itu merupakan upaya yang sangat bagus upaya untuk meneguhkan jiwa sahabat di atas sunnah merapat bersama dengan kaum solehin merapat bersama dengan ahlu sunnah di jamaah barakalawikum terutama di masa-masa yang semacam ini nggak bisa merapat sering-sering datang ke tempatnya ahlu sunnah sering-sering merapat ke majusnya ahlu sunnah sering-sering datang ke majelis ilmunya ahlu sunnah supaya tidak kepaten obor. Terus ada komunikasi yang baik dengan lingkungan yang baik bersama dengan ahli sunnah wal jamaah. Bi'ah as Ini meliputi lingkungan, lingkungannya ya orang-orangnya soleh, lingkungannya juga soleh. barakulahikum Al-iltifaf haul al-anasir al-muthbitah. Wa minal anasir al-ikhwah as termasuk unsur yang menguatkan ikhwah-ikhwah, teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa kepada Allah, teman-teman yang menyemangati kita untuk belajar, untuk beramal, termasuk di sunnah, teman-teman yang betul-betul soleh. Ini lebih mahal ya. Diriwayatkan asar dari Al Hasan Basri rahimahullah taala beliau menyatakan ikhwanuna aghla min ahalina saudara-saudara kita ini, ikhwah-ikhwah kita ini lebih mahal, lebih bernilai dibandingkan dengan keluarga family-family kita ini. Ikhwanuna yudhakiruna al-akhirah wa ahluna yudhakiruna ad-dunya. Kalau ikhwah-ikhwah kita selalu mengingatkan kita dengan akhirat sementara family-family kita, keluarga kita pada umumnya mengingatkan kita akan perkara dunia. Sehingga dengan para ikhwah selalu bersahabat dengan para ikhwah para Allah Al-anasir al musbata Ini upaya begitu bagus untuk mengokohkan keimanan, meneguhkan keisi pemahaman para Allah Nama ya, Ini global. Tapi cabangnya sangat banyak tadi terutama terkait dengan bi'ah as-salihah juga terkait dengan masalah al-ikhwah as-salihun barakallahu fikum dan upaya-upaya yang lain barakallahu fikum yang terus kita upayakan sekuat tenaga supaya kita betul-betul istiqamah di atas sunnah barakallahu fikum ini yang kita upayakan dan yang berlaku untuk masing-masing kita masing-masing kita yang berupaya sekuat tenaga mengerahkan segenap kemampuan, berkorban, berjuang untuk senantiasa isi istiqamah di atas sunnah, terutama ayam sabar di hari-hari penuh dengan kesabaran. Barakallahu fiikum. Enggak cukup bersandarkan kepada pihak lain. Ada sebagian pihak yang senangnya tawakal. Bahasa saya tawakal, tapi tawakal yang kurang benar dalam perkara-perkara semacam ini bersandarnya kepada orang lain. Tidak mengajak mengevaluasi dirinya sendiri. Dia merasa ustadznya istiqomah di atas sunnah. Insya lah. Hah? Akan tertawa sama beliau. Anaknya, Masya Allah, dai di atas sunnah. Jadi wong tua lah insya Allah tertawa. Mantunya di atas sunnah, dari sunnah. Hah? Mosok muropoi, tidak tertawa. Orang lain. Hmm? Mantuku ustaz. Anakku ustaz. Hah? Aku ya ustaz. Bujuku ustaz Saya juga punya ustaz. Guru saya juga ustaz. Tenang aja, khawatir. Allah Taala. Maha kata. Ini untuk masing-masing kita. Sedikit pun jangan berkaitan dengan orang lain. Orang lain pun juga demikian. E, dia akan berusaha sekuat tenaga berjuang untuk keisi koma dia. Tapi kita masing-masing e, berusaha bukan mengatakan orang lain. Tapi kalau dengan makna para klasikum Eh, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di sekitar dia adalah orang-orang yang punya ilmu labas dia mengambil faedah dari mereka mengambil ibrah dari mereka mengambil, mengambil ilmu dari mereka mengambil ujangan dari mereka tepat Hah? Tapi semata-mata senangai oh, iringannya Ustadz Kibar Hah? sampingnya Ustadz Kibar tidak bakal sesat ya tinggal tanya selesai Tidak usah khawatir anak Ustaz, jangan khawatir. mantu Ustaz, jangan khawatir. Wah, saya kerabat-kerabatnya harus sunnah semuanya, jangan khawatir. Tapi dianya lah belajar ilmu, wala kita ke tempat taklim, wala punya semangat beramal, wala punya semangat sama sufi sunnah. Ustadznya yo, iya. mantunya yo, iya. anaknya yo, iya. dianya tidak. Ketika yang lainnya berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri dari semua fitnah yang ada termasuk sunnah jauh dia ketinggalan fisiknya bersama-sama dengan mereka tapi amalnya tidak ketika terjadi yang namanya fitnah peristiwa kejadian akan kelihatan ini betul-betul um, memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk mengambil ilmu dari mereka, mengikuti mereka berpegangan dengan mereka ataukah sekedar Fisiknya di tengah-tengah mereka, tapi e, amaliyahnya, prinsipnya tidak akan nampak dengan sebuah peristiwa. Tahu-tahu dia sudah terpelanting jauh. lu mana anakku? Anaknya kamu sebelah sana. Bersama dengan para ulama yang lainnya. Nah kamu kamunya terpelanting sebelah sana. akan ma'aman nanti. Sehingga jangan demikian. Masing-masing berusaha keras untuk mewujudkan keisi pada dirinya masing-masing. Keberadaan asatidah, keberadaan itu semuanya sangat membantu. Ambil ilmu dari mereka, belajar dari mereka, Hah? beramal bersama dengan mereka, termasuk sunnah bersama-sama dengan mereka. Tapi gak tidak menyandarkan diri kepada mereka. Harap Allah. Wallahu taala alam